di mana beliau e, peristiwa dibangunnya kembali Ka'bah yang telah runtuh, dibangun kembali oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya Al-Ka'bah dan juga Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram merupakan rumah Allah yang pertama kali yang Allah bangun untuk manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya rumah Allah yang pertama kali yang diletakkan untuk manusia itu untuk beribadah kepada Allah, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di kota Mekah, mubarakan wa hudan lil alamin. Yang rumah tersebut penuh barakah dan merupakan petunjuk bagi al-alamin, bagi seluruh umat manusia. Dan dialah eh, rumah yang pertama kali, masjid yang pertama kali yang dibangun dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjid an awwali masjidin wudi'a fil ard. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid yang pertama kali yang dibangun di atas muka bumi ini. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al Masjidul Haram." Yang pertama kali masjid yang pertama kali dibangun adalah Al Masjidul Haram. Qultu thumma ai? Aku katakan kepada Nabi, kata Abu Dar, kemudian masjid apa? Qala Al Masjidul Aqsa. Setelah itu yang dibangun adalah Masjid al Aqsa setelah Masjidil Haram. Kultu kam bainahuma? Jarak di antara dibangunnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa jarak? Berapa lama jarak keduanya? Qala arba'una aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma al-ardu laka masjid." فحيثما salatu الصلاة فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bumi seluruhnya adalah masjid. Di mana saja engkau bertemu dengan waktu sholat, sholat di mana saja. Selama masih di atas muka bumi, silahkan sholat. Hadis ini jelas bahwasanya masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Ya. Dan yang membangun Masjidil Haram adalah yang masjid yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihi, alaihi salam sebagaimana telah lalu penjelasannya sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa idh yarfa'u ibrahim min al-bait wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim dan tatkala Ibrahim alaihi salam mengangkat pondasi membangun di atas pondasi membangun Ka'bah di atas pondasi yang telah ada yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail mereka membangun Ka'bah kemudian mereka berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwani fillah wa iyyakum. Ka'bah ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, Ka'bah di zaman jahiliyah bentuknya seperti huruf D besar ya. Kalau kita perhatikan ada huruf D, D besar itu hurufnya bentuknya seperti apa? Artinya cuma ada dua sudut, dua sudut, dua pojok, kemudian sebelah kirinya bentuknya melingkar seperti huruf D, seperti huruf huruf D, D besar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, akhraj أخرج عبد الرزاق والحاكم والطبراني أن الكعبة كانت في الجاهلية مبنية birradmi laisa fiha madar. Kata al hafidz Ibnu Hajar, Abdul Razak, demikian juga Al-Hakim dan Tabrani, meriwayatkan bahwasanya Ka'bah di zaman jahiliyah itu dibangun dalam bentuk batu-batu yang disusun. Laisa fiha madar. Tidak ada tanah yang diletakkan di antara batu-batu tersebut untuk menempelkan batu-batu tadi. Jadi batu-batu hanya disusun tanpa ada seperti tanah atau pelengket ya kalau istilah kita di zaman sekarang seperti semen yang diletakkan di antara batu-batu untuk merekatkan batu-batu tersebut. Dahulu Ka'bah dibangun dalam bentuk batu-batu yang disusun tanpa ada perekat antara batu yang satu dengan batu yang lain. Wa kanat qadruha ma taqtahimuhal anak. Dan tatkala itu tinggi Ka'bah nggak terlalu tinggi sehingga e, sampai seukuran tinggi manusia saja, tidak terlalu tinggi sekali. Ya. Itu Ka'bah di zaman jahiliyah. Dan Ka'bah di zaman jahiliyah dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk kota Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Amr bin Dinar wa Ubaidillah bin Abi Yazid dia berkata lam yakun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal baiti haid ya jadi sejak zaman jahiliyah sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'bah itu tidak ada pagar yang mengelilinginya. Jadi Ka'bah di samping-sampingnya ada rumah-rumah penduduk kota Makkah. Itulah kondisi Ka'bah sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maka Umar pun meletakkan haidhan yaitu semacam e, pagar yang mengelilingi Ka'bah. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu iyyakum para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar umur 35 tahun datanglah sebuah banjir besar yang akhirnya meluntuhkan dinding-dinding Ka'bah. Dan akhirnya bangunan Ka'bah menjadi rusak dan lemah sehingga akan roboh dan sebagian bahkan sudah sudah roboh. Maka tatkala melihat kondisi Ka'bah yang seperti itu, orang-orang kafir Quraisy tatkala itu pun mereka berniat untuk mengembalikan bangunan Ka'bah, memperbaiki dan merenovasi bangunan Ka'bah. Karena kita tahu bersama bagaimana uh, keagungan Ka'bah dalam hati-hati mereka. Akan tapi tatkala mereka ingin membangun Ka'bah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, mereka ragu ya. Karena mereka takut tertimpa sesuatu karena Ka'bah masih ada bangunannya meskipun sudah runtuh sedikit, namun masih ada bangunan Ka'bah. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah dan dibangun dari awal lagi. Dibangun, dimulai bangunannya dari awal kembali. Jadi yang bangunan yang masih tersisa ingin di, dihancurkan. Yang mendorong mereka lagi untuk membangun kembali Ka'bah karena disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah karena datang sebagian pencuri yang memanjat dinding Ka'bah dan masuk dalam Ka'bah kemudian mengambil sebagian harta yang terdapat dalam Ka'bah. Sehingga banyak harta yang terdapat dalam Ka'bah dicuri oleh sebagian orang. Ini yang semakin mendorong orang-orang kafir Quraisy untuk membangun Ka'bah diulangi lagi bangunannya dan dijadikan agak lebih tinggi sehingga sulit bagi orang untuk memanjat dinding Ka'bah. Akhirnya mereka pun bimbang. Ka'bah ingin dihancurkan kembali dan dibangun kembali. Akhirnya datanglah seorang bernama Al-Walid di antara orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata, "Apakah kalian ingin menghancurkan Ka'bah? meruntuhkan Ka'bah dalam rangka untuk memperbaiki Ka'bah atau ingin merusak Ka'bah. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami ingin merenovasi Ka'bah. Ingin perbaiki Ka'bah, jadi ingin dihancurkan dulu kemudian dibangun kembali. Kemudian kata dia, "Inna Allah la yahlaku salihin." Kata Al-Walid, Allah tidak akan um, membinasakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka yang mulai pertama kali menghancurkan Ka'bah adalah Al-Walid. Dia pun mengambil kapaknya atau cangkulnya dia ambil, kemudian dia pun mulai meruntuhkan sisa dinding Ka'bah yang masih ada. Diruntuhkan. Orang-orang tatkala itu kafir Quraisy tidak ada yang e, berpartisipasi bersama Walid untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka semuanya nonton apa yang dilakukan Al-Walid. Mereka takut. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Kata mereka kita lihat apa yang akan dialami Al-Walid malam ini. Di siang hari dia hancurkan Ka'bah, apa yang terjadi pada dia malam ini? Kalau memang apa yang dilakukan itu adalah salah, maka Allah tentunya akan menegurnya dan akan memberikan musibah kepadanya malam hari ini. Namun jika apa yang dilakukannya adalah benar, maka dia akan tidak akan tertimpa apa-apa. Maka ternyata di malam hari tersebut Al-Walid tidak di, tidak mengalami apa-apa. Tidak ditimpa dengan satu pun. Maka tatkala di pagi hari, dia kembali membawa cangkulnya atau membawa kapaknya dan kembali meruntuhkan Ka'bah. Tatkala orang-orang melihat ternyata Al-Wali tidak ditimpa musibah satupun, maka mereka pun berpartisipasi beramai-ramai menghancurkan Ka'bah. Akhirnya runtuhlah Ka'bah sampai akhirnya nampak Qaid Ibrahim, itu sampai nampak pondasi yang pernah diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka mulai membangun Ka'bah kembali dengan lebih teratur ya dengan batu yang diletakkan di antara batu-batu tersebut perekat semacam semen ya lebih bagus bangunannya dan lebih tinggi bangunannya ya dan mereka pun orang-orang kabilah Quraisy mereka bersepakat setiap kabilah membangun bagian dari Ka'bah jadi sebagian pojok dibangun oleh kabilah ini sebagian pojok dibangun oleh kabilah ini sebagian pojok dibangun oleh kabilah ini jadi mereka bersepakat untuk bekerja sama membangun membangun Ka'bah Akan tapi ikhwani fillah azani Allah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy kala itu mereka bersepakat bahwasanya mereka tidak boleh membangun Ka'bah kecuali dengan harta yang halal. Kecuali dengan harta yang yang halal. Mereka tidak mau membangun Ka'bah dari harta hasil zina atau harta yang merupakan kezaliman, hak orang diambil, harta orang diambil untuk membangun Ka'bah, mereka tidak mau. Dan mereka juga tidak mau membangun Ka'bah dari hasil riba. Mereka tidak mau. Akhirnya mereka pun bangun Ka'bah dengan harta halal yang mereka kumpulkan. Orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul seluruhnya mengumpulkan harta halal mereka untuk bangun Ka'bah. Ternyata setelah mereka bangun Ka'bah, uang mereka kurang. Harta mereka untuk membangun Ka'bah kurang. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menutupi seluruh pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya Ka'bah pun baru dibangun e, tidak sempurna, tidak sempurna 100%. Dan itulah Ka'bah yang ada sampai zaman sekarang ini. Posisinya ada seperti sampai Ka'bah yang ada zaman sekarang ini. Ka'bah yang ada zaman sekarang ini yang ada di kota Mekah itu tidak sempurna bangunannya sampai seluruh pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga e, bagian e, Ka'bah masih ada yang kurang. Orang-orang kafir Quraisy pun memberi batasan bahwasanya itu batasan mereka meletakkan sebuah tanda yang dikenal sekarang dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail. Dahulu Ka'bah sampai Hijr Ismail tersebut seluruhnya tertutup dengan batu-batu sampai Hijr Ismail. Namun karena orang-orang kafir Quraisy uangnya kurang, sehingga mereka tidak mampu membangun Ka'bah sampai menutupi Hijr Ismail. Sehingga antara Ka'bah dengan Hijr Ismail ada lobang. Seharusnya itu ada Ka'bah di situ. Sehingga akhirnya mereka hanya memberi tanda ada Hijr Ismail, tanda bahwasanya Ka'bah dahulu sampai Hijr Ismail. Jadilah antara Hijr Ismail dengan Ka'bah ada celah atau ada ada lubang. Oleh karenanya ikhwani fil akhwati fid din ayyakum eh, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan orang ingin tawaf, ya, maka harus tawaf mengelilingi Ka'bah seluruhnya dia harus tawaf keluar dari hijir Ismail. Jangan sampai ada seorang yang tawaf kemudian masuk di antara celah hijir Ismail dengan Ka'bah. Barang siapa yang tatkala tawaf masuk di antara celah yang ada di antara hijir Ismail dengan Ka'bah, maka berarti dia telah dia belum tawaf putaran penuh. Kenapa? Karena Ka'bah seharusnya Ka'bah itu ada berada di sampai di hijir Ismail. Barang siapa yang tawaf kemudian masuk di antara celah yang ada di antara Hijr Ismail dengan Ka'bah, maka tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak apa tawaf satu putaran, satu putaran penuh. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ini juga merupakan rahasia kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala tawaf beliau hanya mengusap uh, rukun Yamani dan Hajar Aswad. Hanya dua pojok itulah, dua sudut itulah yang diusap oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun pojok yang lainnya, ya, rukun syamiyain, Rasulullah SAW tidak mengusapnya. Beliau hanya mengusap rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kenapa? Karena itulah pojok asli yang ada dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun pojok yang kedua lainnya yang disebut dengan rukun syamiyai, ya, itu bukan pojok asli karena sungguhnya Ka'bah masih berlanjut lagi sampai kepada daerah Hijr Ismail. Oleh karenanya yang diusap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dua sudut tersebut. Tatkala Muawiyah radhiyallahu taala anhu tawaf dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu pernah mengusap empat-empat sudut tersebut. Ya, maka ditegur oleh seorang sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Wahai Muawiyah, sungguhnya Nabi Muhammad alaihi wasallam hanya mengusap dua sudut pojok yaitu rukun Yamani sama Hajar Aswad." Maka apa kata Muawiyah? Aku tidak ingin ada satu bagian pun dari Ka'bah yang tersia-siakan. Ya, maka dia pun mengusap empat-empatnya. Maka Ibnu Umar pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguhnya pada bagi kalian pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang yang baik. Maka Muawiyah pun berhenti dan beliau hanya mengusap dua rukun saja, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Inilah rahasia kenapa Nabi SAW hanya mengusap dua rukun. Kenapa? Karena rukun yang ketiga dan keempat itu bukan rukun yang asli. Ya, karena Ka'bah harusnya penuh sampai di di Hajar Aswad. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut serta dalam pembangunan Ka'bah ini. Disebut dalam hadis tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memikul batu, beliau merasakan panasnya batu tatkala diangkat di atas pundak beliau. Maka pamannya Abbas radhiyallahu taala eh, Abbas radhiyallahu taala anhu memberi ide kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat sarungnya yang beliau pakai agar sarungnya diletakkan di atas pundaknya baru kemudian diletakkan batu di atas pundaknya. Ya. Ketika itu Nabi hanya pakai sarung. Kalau seandainya sarungnya diangkat di atas e, pundaknya maka akan nampak aurat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ide dari pamannya Abbas, agar diletakkan sarungnya di atas pundak baru kemudian diangkat batu. Nabi SAW pun ingin melakukannya. Tatkala beliau ingin mengangkat sarungnya untuk diletakkan di atas pundaknya dan akan kelihatan auratnya, beliau pun pingsan. Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi Muhammad SAW pingsan sehingga beliau tidak bisa mengangkat uh, sarungnya izharnya untuk diletakkan di atas pundaknya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Alaihi Wasallam bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi sehingga akhirnya auratnya pun terjaga dan tidak Eh, tersingkap di hadapan orang-orang lain. Tatkala <clears throat> orang-orang kafir Quraisy sudah selesai membangun Ka'bah, yaitu Ka'bah yang kurang tersebut, tinggal satu yang belum mereka lakukan, yaitu Hajar Aswad belum mereka letakkan pada posisinya. Akhirnya mereka pun berselisih di antara kabilah-kabilah Quraisy. Bahkan disebutkan dalam riwayat, selama tiga hari tiga malam mereka merenungkan bagaimana cara memutuskan perkara ini. Setiap kabilah ingin dialah yang meletakkan hajar aswad karena ini merupakan kebanggaan bagi mereka. Kabilah mereka yang telah meletakkan hajar aswad pada tempatnya. Selama tiga hari tiga malam mereka merenungkan apa yang harus mereka lakukan. Sampai terjadi perselisihan yang amat sengit di antara mereka. Bahkan sebagian kabilah, sebagian suku berkumpul dan sebagian suku lagi pun bersepakat. Masing-masing bersepakat untuk memerangi kabilah-kabilah yang lainnya. Bahkan mereka bersumpah dengan meneteskan darah mereka di sebuah uh, cangkir atau sebuah uh, piring ya. Mereka bersumpah agar bersepakat dan untuk memerangi kabilah-kabilah yang lainnya. Pokoknya mereka lah yang harus meletakkan hajar aswad. Selama tiga hari tiga malam mereka bersepakat dan hampir terjadi pertumpahan darah di sekitar Masjidil Haram. Akhirnya alhamdulillah ada salah seorang yang paling senior di antara orang-orang kafir Quraisy dia punya ide, dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kalau kita menyerahkan urusan kita kepada orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram? Akhirnya mereka setuju. Tatkala mereka setuju, tiba-tiba yang pertama kali masuk dari Babu Safa, masuk menuju Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka melihat ternyata orang yang pertama kali masuk dalam melalui pintu sofa adalah Muhammad SAW, maka segera mereka mengatakan, Atanal amin, Atanal amin. Kata mereka telah datang kepada kita, Al-amin, orang yang paling amanah, orang yang paling amanah. Itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka serentak mengucapkan perkataan, perkataan tersebut. Karena memang Nabi SAW tersohor di antara mereka adalah orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam pun eh, memberikan ide kepada mereka, ya dengan uh, apa namanya uh, meletakkan kain kemudian kain di di apa diuraikan kemudian setelah itu diletakkan hajar aswad di tengah kain tersebut maka setiap kabilah mengangkat pojok kain tadi jadi mereka meletakkan kain kemudian di tengah kain diletakkan hajar aswad kemudian mereka sama-sama mengangkat hajar aswad dengan memegang ujung-ujung kain seluruh kabilah mengangkat ujung-ujung kain tersebut Akhirnya mereka sepakat dengan ide Nabi Shallallahu Setelah itu mereka pun mengangkat Hajar Aswad mendekati ke arah Ka'bah dan tatkala Hajar Aswad sudah mendekati Ka'bah maka yang memindahkan Hajar Aswad kepada posisinya meletakkan Hajar Aswad pada posisinya adalah kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum kisah eh, dibangunnya kembali Ka'bah ya yang pernah runtuh akibat banjir yang besar. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak faedah ya. Di antaranya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ternyata orang-orang kafir Quraisy ya, dahulu mereka juga ngerti akan haramnya riba dan mereka juga ngerti akan haramnya uang hasil zina dan mereka juga ngerti akan haramnya uang hasil kezaliman antara sama manusia. Padahal mereka dalam keadaan jahiliyah mereka biasa melakukan riba orang kafir Quraisy. Mereka biasa melakukan riba dan mereka biasa makan hasil riba. Namun tatkala mereka ingin bangun Ka'bah, mereka sadar bahwasanya Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dibangun dengan hasil yang buruk, dengan hasil yang kotor. Sehingga akhirnya uh, mereka pun tidak mau membangun Ka'bah dengan hasil riba atau hasil zina atau hasil kezaliman. Sehingga akhirnya Ka'bah tidak mereka, tidak bisa mereka bangun sempurna di atas pondasi yang telah diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ka'bah akhirnya kurang, ya. Tidak sempurna bangunannya karena uang mereka yang tidak cukup. Setelah mereka kumpulkan dari hasil yang halal, ternyata uang mereka tidak cukup. Kalau orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah saja ngerti akan uang riba dan bahayanya uang riba dan haramnya uang riba, mengapa kita kaum muslimin yang sudah Allah beri nikmat kepada kita dengan memeluk agama Islam, masih banyak di antara kita yang melakukan praktek riba. Bahkan riba menjadi hal yang sangat biasa di antara kaum mukminin. Ya. Bahkan riba menjadi hal yang sangat biasa. Bahkan orang sudah tidak ragu-ragu lagi untuk makan hasil uang riba. Bahkan sengaja meletakkan uangnya ya di bank-bank riba untuk memperoleh hasil riba tersebut. Ini sangat menyedihkan. Kalau orang-orang kafir Quraisy penyembah berhala, ya, di zaman jahiliyah, ya, ngerti akan haramnya riba. Kenapa kita kaum muslimin yang sudah memeluk agama Islam, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala malah mempraktekkan praktek riba dan bahkan memakan hasil uang uang riba. Ini merupakan uh, hal yang sangat memalukan bagi kaum muslimin. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa di antara faedah yang penting juga kita bisa ambil dari kisah ini. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW datang masuk dari pintu sofa, mereka mengatakan, al amin, radina bil amin. Kata mereka, kami telah datang kepada kita orang yang sangat amanah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ridho dengan dia. Ya. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal di antara mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat berakhlak mulia dan sangat terpercaya. Jadi ini merupakan uh, landasan yang sangat penting bagi seorang dai Seorang dai ya berusaha agar dia terkenal di antara mad'unya, di antara masyarakat bahwasanya dia adalah seorang yang berakhlak mulia. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkenal amanah dan terkenal juga jujur. Begitulah sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun seorang dai yang tidak dikenal oleh masyarakat, tidak tahu bagaimana akhlaknya, kemudian mulai berdakwah, ya tentunya bagaimana dia bisa memberi pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat. Ini juga dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang kafir Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian uzlah, tidak bersendirian, tidak gaul dengan masyarakat. Tidak, Rasulullah SAW gaul dengan masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW ikut serta dalam membangun Ka'bah. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu, Rasulullah SAW juga ikut serta dalam halful fudul, dalam apa namanya perjanjian al fudul bersepakat sama-sama orang-orang kafir Quraisy. Beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau beliau tidak bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy, dari mana orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwasanya Muhammad adalah orang terpercaya? Mereka tahu Nabi Muhammad SAW orang terpercaya kenapa? Karena mereka telah bermuamalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat penting bagi seorang dai. Seorang dai berusaha untuk bermuamalah dengan masyarakatnya, meskipun masyarakatnya rusak. Meskipun masyarakatnya berada di atas kesyirikan, meskipun masyarakatnya berada di atas bid'ah, meskipun masyarakatnya berada di atas maksiat dan penyimpangan. bermuamalah dengan mereka bukan berarti ikut serta dalam maksiatnya, enggak. Bukan berarti ikut serta dalam syirik mereka, enggak. Bukan berarti ikut serta dalam bid'ah mereka, enggak. Bermuamalah pada sampai pada batasan-batasan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan mereka orang-orang kafir Quraisy. Namun Nabi SAW tidak ikut menyembah berhala. Namun Nabi SAW tidak ikut minum khamar. Nabi SAW tidak ikut melakukan praktek riba. Meskipun kerusakan-kerusakan tersebut tersebar di masyarakat Arab tatkala itu. Nabi SAW tetap bermuamalah dengan mereka, menunjukkan akhlak beliau terhadap mereka. Akan tapi kalau pada perkara-perkara yang haram maka beliau menahan menahan diri. Dan ini pelajaran sangat penting bagi seorang dai. Seorang dai juga demikian. Jangan sampai seorang dai ya sudah memiliki ilmu agama kemudian diam saja di rumah tidak pernah bermuamalah dengan masyarakat terutama pada hal-hal yang baik, tidak pernah bermuamalah, kemudian mulai berdakwah. Tentunya masyarakat yang bertanya, siapa orang ini? Kami sering mengadakan kerja bakti tidak pernah datang. Kami sedangkan sering mengadakan rapat tidak pernah kumpul. Tahu-tahu mau, mau ceramai kami. Apalagi masih muda. Ya. Anak ingusan, anak kemarin sore. Timbullah lakop-lakop atau gelaran-gelaran yang dikeluarkan oleh masyarakat. Dan masyarakat akan melihat bahwasanya kalau seorang dai itu ya bersendiri menyipi diri tidak tidak bergaul dengan masyarakat seakan-akan agama tersebut agama yang eksklusif yang tidak dimiliki oleh orang awam. Ini agama kayaknya agama khusus buat dia. Tidak mau bergaul dengan masyarakat. Orang pun takut kalau kita sudah jadi orang yang berilmu seperti dia tidak bisa bergaul sama masyarakat. Maka kita rubah image masyarakat tersebut. Bahwasanya dakwah al wal jamaah, dakwah Islam tidak menyuruh seorang untuk menyepikan diri dari masyarakat, menjauh dari masyarakat tidak, tapi bergaul dengan masyarakat pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang amin, yang berakhlak mulia. Dan tatkala bergaul tunjukkan seorang sebagai akhlak yang, yang mulia. Ya, kalau kita sebagai ahlu sunnah di satu kampung, kalau ada kerja bakti, ikut serta kerja bakti. Kalau ada sumbangan, kasih sumbangan yang paling banyak di antara daripada masyarakat yang lainnya. Untuk menunjukkan kita adalah orang yang peduli dengan masyarakat. Oleh karenanya, uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam sebuah kalimatnya yang merupakan kalimat emas bahwasanya ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq warhamun nasi bil khalq. Ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam uh, dalam uh, kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah kata beliau bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran. Wa arhamun nasi bil khalq dan orang yang paling rahmat kepada manusia. Bagaimana seorang bisa rahmat kepada masyarakat kalau tidak pernah ber, bergaul dengan masyarakat? Inilah pentingnya berakhlak mulia agar seorang dai berakhlak mulia dikenal oleh masyarakat. Sebagaimana juga kisah ini mirip seperti kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sebagaimana tatkala Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam penjara bersama orang-orang yang lain, maka datanglah kepada Nabi Yusuf dua orang yang ingin ya, agar Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi yang mereka lihat dalam tidur mereka. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'ahu sijinu fatayan. Ya. Rupanya ada dua orang pemuda juga yang masuk penjara bersama Yusuf alaihissalam. Qala ahaduhuma inni arani asir khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Pemuda yang pertama berkata, "Wahai Yusuf, sungguhnya saya lihat dalam mimpi saya, ya saya memeras uh, anggur untuk dijadikan khamar, dijadikan minuman bir." Pemuda yang kedua mengatakan, "Saya melihat dalam mimpi saya saya mengangkat roti di atas kepala saya, kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Apa kata mereka berdua? Nabi Nabi ta'wili, wahai Yusuf alaihissalam, ya, tafsirkanlah mimpi kami ini. Inna naraka minal muhsinin. Karena kami melihat engkau Yusuf termasuk orang-orang berbuat baik. Orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya Yusuf alaihissalam dalam penjara pun berakhlak mulia sampai dikenal oleh oleh apa namanya para penghuni penjara bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah orang yang berbuat baik adalah orang yang berakhlak mulia sampai dua orang ini pun datang menemui Yusuf untuk meminta fatwa dari Yusuf atau meminta tafsiran Yusuf terhadap mimpi yang mereka uh, lihat dalam tidur mereka. Oleh karenanya, kalau ada seorang dai yang berakhlak buruk ya, tentunya ini merupakan bumerang bagi dia. Karena masyarakat tahu dia akhlak buruk, bagaimana masyarakat bisa menerima dakwahnya sedangkan dia sendiri berakhlak yang yang buruk. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ikhwani fillah azanillahu wa bahwasanya Ka'bah hanyalah sekedar batu biasa. Bukanlah batu yang memiliki uh, keistimewaan, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menambah kekuatan. Enggak. Ka'bah adalah batu biasa. Bahkan Hajar Aswad pun uh, batu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Oleh karenanya Ka'bah pernah runtuh ya, pernah terkena banjir pernah runtuh bahkan pernah dihancurkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibangun kembali. Itulah Ka'bah batu biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah rabb hadzal bait, sembahlah pemilik Ka'bah ini, Tuhannya Ka'bah ini. Jadi bukan batu yang kita sembah sebagaimana perkataan orang-orang kafir yang mengatakan, "Lihat kaum muslimin juga menyembah batu." Tidak. Kita tidak pernah menyembah batu, kita tidak pernah menyembah Ka'bah. Yang kita sembah adalah pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ka'bah hanyalah sebagai simbol hanyalah sebagai simbol tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Oleh karenanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu eh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, tatkala Umar melihat orang-orang mulai berebutan untuk menyium Hajar Aswad, ya, maka Umar khawatir mereka tertimpa dengan sesuatu keyakinan tertentu. Maka Umar pun mencium Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara yang lantang, "Ya Hajar, ini a'lamu annaka Hajar." Kata Umar bin Khattab, wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanyalah sekedar batu. La tanfa' wa la tadur. Engkau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium kamu, maka saya tidak akan mencium kamu. Kamu sekedar batu, itu Hajar Aswad. Artinya batu yang paling mulia yang ada di antara bangunan Ka'bah itu saja seperti itu kata Umar. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, apalagi batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah yang lainnya. Jadi ini dalil bahwasanya Ka'bah hanyalah batu biasa, hanya merupakan simbol uh, sebagai arah kiblat tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama sekali tidak pernah kaum muslimin sama sekali tidak pernah menyembah batu, tidak sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Dan kisah ini kisah uh, Eh, dibangunnya Ka'bah kembali dan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bisa meleraikan pertikaian yang hampir terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy dengan membuat ide yang disepakati oleh mereka ini mengangkat kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu umur Nabi sekitar 35 tahun dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi tatkala berumur 40 tahun. Jadi ini merupakan pertanda peringatan bagi orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad adalah orang yang mulia, bahkan dia yang bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara orang-orang kafir Quraisy. Sebagai pertanda, sebentar lagi dia diangkat menjadi nabi. Lima tahun berikutnya akan diangkat menjadi nabi, maka terimalah dia. Namun ikhwani fil azanillahu iyyakum. Ternyata setelah Rasulullah SAW berumur 40 tahun dan diangkat menjadi nabi, banyak orang kafir Quraisy yang kemudian kafir kepada Muhammad. Ya. Mereka lupa bahwasanya mereka pernah ridho dengan Muhammad, pernah ridho dengan keputusan Muhammad. Mereka lupa bahwasanya mereka pernah mensifati Muhammad dengan perkataan Al-Amin, orang yang sangat amanah, Bahkan mereka pernah mengatakan, "Majarrabna 'alaika kadhiba." Mereka mengatakan, "Kami tidak pernah melihat engkau Muhammad berdosa." Itu pengakuan orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan mereka di bawah Jabal Safa. Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalau saya kabarkan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan perang yang akan datang menyerang kita, aku untuk musaddiqi, apa kalian akan membenarkan perkataanku? Kata orang-orang kafir Quraisy saat itu serentak, Robnya alaika kadziba." Kami tidak pernah tahu engkau dusta wahai Muhammad. Ya. Rasulullah mengatakan, "Fa ini maka aku ingatkan kepada kalian tentang sebuah adab yang akan datang." Ya. Mengingatkan akan akhirat. Setelah Rasulullah mengingatkan mereka akan akhirat, baru mereka kemudian menuduh Rasulullah SAW dengan uh, kedustaan dan gelaran-gelaran yang sangat buruk. Ya, ini merupakan tasliyah bagi kita untuk menenangkan hati kita. Kalau Nabi Muhammad SAW saja yang dikenal oleh al, dikenal sebagai al-amin orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur, berakhlak sangat mulia ya. Itu saja akhirnya diberi gelaran dengan gelaran yang sangat buruk. Dikatakan pendusta, dikatakan penyair gila ya. Ya, dibayangkan dikatakan majnun, orang gila, dikatakan penyair, dikatakan pendusta, dikatakan sobek orang yang keluar dari agama nenek moyang dengan gelaran-gelaran julukan-julukan yang paling buruk tatkala itu. Itu diberi kepada siapa? Kepada Muhammad yang sangat dikenal sebagai akhlak yang mulia. Namun Rasulullah SAW tetap berjalan di atas dakwah, dakwahnya dan tidak peduli dengan julukan-julukan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apalagi kita yang akhlak kita buruk, yang akhlak kita tentunya jauh dari akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau tatkala kita berdakwah kemudian kita diberi gelaran-gelaran dengan gelaran-gelaran yang buruk, makin tidaknya kita bersabar. Lihatlah Nabi kita Muhammad SAW yang akhlaknya sangat mulia, toh masih diberi gelar dengan gelar yang sangat buruk. Kita pernah diberi gelar apa oleh masyarakat? Apa kita pernah dikatakan orang gila? Mungkin tidak pernah di antara kita. Kita dakwah bagaimanapun tidak pernah ada yang mengatakan kita gila. Tidak ada yang mengatakan kita penyair sinting, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan kita kezab, pendusta besar, tidak ada. Yang paling dikata-katain dan kata-kata yang lebih rendah yang pernah disampaikan kepada Muhammad. Oleh karena kita tatkala dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam, dijuluki dengan julukan bermacam-macam, ingatlah bagaimana Rasul kita Muhammad SAW yang pernah diberi gelaran-gelaran, padahal akhlak beliau sangat terkenal di kalangan kafir kafir Quraisy. Hal ini mengangkat bagi, meng, uh, kejadian pembangunan Ka'bah ini mengangkat uh, martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai persiapan beliau untuk diutus menjadi seorang nabi. Ikhwani fillah wa akhwati fid azani iyyakum para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melangkah pada uh, diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi atau sebagai seorang Rasul, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan atau agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Jadi Allah sudah jaga Nabi sejak dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dan jantung beliau kemudian dikeluarkan dan dibersihkan dengan air zam-zam dilakukan oleh malaikat Jibril dan dikeluarkan bagian setan dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sejak itu menjaga Rasulullah Sallam sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang seorang nabi. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Bahkan tatkala beliau tawaf, beliau tidak pernah mengusap berhala sama sekali. Sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanat yang sah, dengan sanat yang hasan ya. Dari Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Zaid bin Harithah telah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya di Ka'bah ada dua patung yaitu Isab dan Nailah yang terbuat dari perunggu. Orang-orang musyrikin Arab tatkala mereka tawaf mereka mengusap Isab dan Nailah sebagai bentuk penyembahan terhadap dua patung tersebut. Maka Rasulullah SAW pun tawaf bersama Zaid bin Harithah. Kata Zaid, "Falamma marartu masahtu bihi." Tatkala saya pun tawaf dan saya melewati patung Isaf dan Nailah, saya pun menyentuh patung tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? La tamussahu. Jangan kau sentuh patung tersebut. Apa kata Zaid? Fakultu fi nafsi la amus la amusannahu. Saya akan menyentuh patung tersebut. Hatta anzur ma yakun. Dan saya ingin lihat bagaimana apa yang akan terjadi. Jadi Zaid tetap ngeyel untuk e, mengusap patung tersebut. Ini di zaman jahiliyah ketika itu. Rasulullah SAW belum diangkat menjadi menjadi nabi. Maka dia pun tawaf dan kembali tuh Zaid kembali mengusap patung tersebut. Apa kata Rasulullah SAW menegur kembali? Alam tunha, bukankah kau telah dilarang? Bukankah kau telah melarang kau untuk uh, menyentuh patung tersebut? Apa kata Zaid? Fawalladhi akramahu wa anzala alaihi alkitab. Mastalama sonaman hatta Allahu billadhi akramahu wa anzala alaihi. Kata Zaid, demi zat yang telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demi zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah menyentuh sebuah patung pun. Sebelum diangkat menjadi nabi tidak pernah menyentuh sebuah patung pun sampai diangkat menjadi nabi sampai Allah muliakan sampai Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hidup bersama orang-orang kafir Quraisy dan beliau juga beribadah tawaf namun beliau tidak pernah menyentuh sebuah patung pun, sebuah berhala pun. Demikian juga di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah. Rasulullah SAW tidak pernah minum khamar sama sekali. Bahkan tidak pernah melakukan perbuatan fahisyah. Tidak pernah ikut uh, melakukan perjudian dan tidak pernah melakukan eh, hal-hal uh, yang uh, lahun, hal-hal yang sia-sia yang hmm. yang yang apa namanya yang merupakan kemaksiatan dilakukan oleh orang, para, para pemuda tatkala itu. Padahal Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Di antaranya tadi telah kita sebutkan bagaimana Allah menjaga aurat Nabi SAW. tatkala Rasulullah SAW ikut serta dalam bangun Ka'bah dan pamannya Abbas memberi isyarat, memberi usul kepada Nabi supaya pundaknya tidak terasa panas dan tidak merasakan sakitnya karena beratnya batu, maka Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Nabi agar Nabi mengangkat izarnya, mengangkat sarungnya untuk diletakkan di atas pundak baru kemudian diletakkan batu. Namun tatkala Nabi SAW ingin mengangkat izarnya, ingin mengangkat sarungnya, beliau pun pingsan. Sehingga auratnya pun terjaga dari pandangan manusia tatkala itu. Demikian juga Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ikut bernyanyi-nyanyi ria bersama para pemuda di zaman uh, jahiliyah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dia mengatakan Sami'tu Rasulullah SAW yaqul saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah yahumuna bihi min al ghina illa lailatain Kata Rasulullah SAW aku tidak pernah berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya para pemuda di zaman jahiliyah untuk bernyanyi-nyanyi ria kecuali dua malam aku pernah ingin nyanyi seperti mereka Nabi saw, ya juga terkadang terbetik dalam hatinya ingin melakukan kemaksiatan ya karena beliau tidak ada itu maksiat itu bukan beliau bukan seorang nabi belum diangkat menjadi nabi ingin bernyanyi-nyanyi ria sebagaimana para pemuda orang-orang kafir Quraisy kata Nabi saya pernah berkeinginan seperti itu selama dua malam namun dua malam tersebut kata Nabi asamani Allah subhanahu wa taala fihima Allah menjaga saya pada dua malam tersebut suatu malam di mana Kata Nabi SAW, tatkala para pemuda Mekah, ya, mereka berkumpul. Padahal tatkala itu kata Nabi, aku sedang mengembalakan kambing. Maka aku tulis sahibi, aku pun berkata kepada sahabatku, Absirli ghanami hatta adkhula makkata fa'asmura fiha kama yasmura fitian. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, tolong lihat kambing saya, tolong engkau gembalakan kambing saya. Saya mau pergi masuk ke Mekah ingin berkumpul dengan para pemuda dan saya ingin ngobrol, ingin jagongan malam-malam, ingin ngobrol bersama mereka. Biasa pemuda, Rasulullah SAW ketika masih muda dan ingin berkumpul sama pemuda, ingin ngobrol-ngobrol di malam hari, melakukan samar ngobrol di malam hari bersama mereka. Kata sahabat Nabi, wala bala. Baik, saya akan jaga kambing, kau silakan pergi. Kata Nabi SAW, Pada khaltu hatta idha jitu awwala dari min duri sami sami'tu azzafan, fakultu ma hadha. Maka tatkala saya pun masuk ke dalam kota Mekah, ya. Jadi setelah beliau keluar menjauh di menggembalakan kambing, tatkala beliau masuk ke kota Mekah itu di perumahan yang ada di kota Mekah, maka beliau mendengar ada acara walimah. Maka aku pun berkata kata Rasul, "Maha apa ini? Ada saya dengar suara-suara, ada nyanyian ya, ada macam-macam." Fakila tazawaj fulan fulana. Fajalastu wa daraba Allah Ta'ala ala udhuni. Wallahi ma aiqadani illa masu syams. Maka aku pun ingin, kata Nabi, aku pun ingin masuk ke dalam acara tersebut. Ingin mendengar nyanyian mereka, ingin mendengar musik-musik yang dilakukan oleh mereka. Ya, Tiba-tiba Allah pun menutup telingaku. Dan aku pun tertidur atau pingsan, tidak sadar. Dan akhirnya yang membangunkanku adalah e, terik matahari. Aku pun terbangun ke keesokan harinya. Di sini lihat bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak sempat mendengar hal-hal tersebut ingin beliau ikut serta dengan para pemuda melakukan acara nyanyian, ngobrol kemudian namun Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sehingga membuat beliau tidak mendengar dan tertidur dan akhirnya terjaga ketika di pagi hari karena panasnya terik matahari. Akhirnya aku pun pulang menemui sahabatku. Kemudian sahabatku bertanya, "Ma fa'alta? Apa yang kau lakukan?" Sahabatnya tadi yang menjagakan kambing Nabi. Kata Nabi, "Ma fa'altu syai'an? Aku tidak melakukan sesuatu." Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang telah Eh, dia alami. Ini malam yang pertama yang pernah dijaga oleh Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Malam kedua yang pernah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sama kata kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, "Absir li ghanami, tolong jaga kambing-kambingku ini hatta asmura bi Makkah sampai aku pun ingin jagongan di Makkah, ingin ngobrol di, di Makkah bersama para pemuda." Kata Nabi alaihi SAW, tatkala aku masuk dalam kota Makkah, aku mendengar apa yang pernah aku dengar tatkala malam yang dulu. Maka aku katakan, ada acara apa ini? Maka dikatakan kepadaku, ada acara walimah pernikahan fulan dengan fulana. Maka aku pun ingin melihat apa yang terjadi dalam acara tersebut. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menutup telingaku dan aku pun tertidur, ya. Dan aku tidak terjaga kecuali di pagi hari karena ada terik matahari yang sangat panas. Maka aku pun kembali kepada sahabatku. Sahabatku kembali pun, eh, kembali bertanya kepadaku, "Apa yang telah engkau lakukan?" Kataku, aku tidak melakukan sesuatu. Kemudian aku pun mengabarkan kepadanya tentang apa yang telah aku uh, alami. Di sini ikhwan fillah azani Allah jelas bahwasanya Rasulullah SAW terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendengarkan mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal beliau belum diangkat menjadi eh, nabi. Inilah ikhwan fillah azani Allah ya. Eh, apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Dan insya Allah pada pertemuan berikut kita akan mulai masuk tentang uh, diangkatnya Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Demikian saja Allah Taala alam bisawab. Dan demikian ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar di manapun Anda berada. Kajian untuk kesempatan di siang hari ini dari Sirah Nabawiyah as bersama Al-Ustaz Firanda Hafidhullah Ta'ala. Selanjutnya ikhwatal Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz di kesempatan siang hari ini secara langsung. Kami berikan kesempatan Anda hubungi kami di 0218236543 atau bisa dengan melalui pesan singkat di 081 tiga. Tapi untuk yang pertama kami angkat dari penelpon terlebih dahulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Dari Doni Serpa. Silakan Pak Doni. Assalamualaikum, Ustaz. Uh, Waalaikumsalam, uh, uh, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, uh, menurut sejarah yang saya tahu, katanya dia seorang pedagang gitu ya, pedagang dari barang dagangnya uh, dari Siti Khadijah gitu. Iya. Nah, apakah benar sejarah itu sampai dia berdagang sampai jadi saudagar yang besar gitu? Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Allah Ta'ala alam bisawab Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau bekerja ya Sebagai pekerjanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Jadi Khadijah adalah bos Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Melakukan mudharabah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi modal adalah yang memberi modal adalah Khadijah dan yang bekerja adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang-barang Khadijah keluar kota di antara negeri Syam untuk kemudian e, menjualkan barang-barang Khadijah. Kemudian setelah Rasulullah SAW pulang menemui Khadijah dilakukan bagi hasil. E, setelah itu Rasulullah SAW pun menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan jadi yang kaya raya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun kemudian Nabi yang menjadi saudagar setelah itu ya Uh, eh, Allah taala alam karena tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW dikenal sebagai saudagar yang kaya raya tidak. Yang disebut dalam riwayat yang sahih adalah Khadijah yang sebagai sebagai eh, wanita yang kaya raya. Ya. Adapun Rasulullah SAW tidak dikenal sebagai saudagar yang kaya raya. Memang benar dia berdagang, namun dia sebagai pekerja bukan pemilik modal. Allah taala alam bisawab itulah riwayat yang sahih yang sampai kepada saya bahwasanya beliau Eh, tidak ada riwayat satupun yang sahih menunjukkan beliau kemudian akhirnya menjadi saudagar yang yang kaya raya tatkala itu Allah taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Berikut kami angkat dari penelpon yang kedua. Kami angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana, Pak? Dari Abu Aldi di Pekayon. Halo? Ya, ya silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengenai eh, perjalanan eh, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi itu yang awan itu apa sahih apa mengikuti beliau apa betul Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwani fillah ya sanillahu ayyakum. Pada pertemuan dua pertemuan yang lalu ya, dua pekan yang lalu sudah saya jelaskan bahwasanya hadis ini yang di mana uh, ada awan mengikuti Nabi SAW alaihi wasallam tatkala Nabi SAW alaihi wasallam bertemu dengan pendeta Bahira. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi rahimahullah dalam sunannya. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Al-Imam Ad-Dhahabi mengatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar jiddan, hadis yang sangat mungkar. Akan tapi para jumhur ulama ahlul hadis, mayoritas ulama ahlul hadis mengatakan hadis ini hadis yang sahih ya di antaranya Al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, oh, kalau ulama sekarang seperti uh, Syekh Muhammad al Albani rahimahullah ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Jadi kisah bahwasanya Rasulullah SAW awan mengikuti Nabi SAW, insya kisah tersebut kisah yang uh, sahihah. Ya, meskipun kita katakan bahwasanya Eh, ada khilaf di antara para ulama tentang hadis tersebut sah atau tidak sah akan tapi kalau kita melihat kepada perkataan para uh, mayoritas ahlul hadis ya bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang sah wallahu taala alam bisawab baik jazakallah khairan jawaban Ustaz. Berikut kami angkat dari pesan singkat Ustaz dari uh, Pak Ahmad di Cilengsi dan Umu Salman di Priuk yang bertanya hal yang sama. Ustaz, uh, bagaimanakah menyikapi adanya informasi mengenai penemuan eh, benda-benda uh, yang berkaitan dengan para nabi, semisal baru-baru uh, ini ditemukan uh, e, menurut kabar bahwasanya telah ditemukan kapal dari Nabi Nuh alaihi salam dan e, apakah e, atau bagaimanakah sikap kita terhadap penemuan e, benda-benda e, peninggalan para nabi demikian Ustaz jazakallahu khairan e, Ikhwani fillah azanillahu hal-hal yang ditinggalkan oleh para nabi ya kalau berupa jasad mereka rambut mereka, maka tentunya itu ada barokahnya sebagaimana rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya para nabi tubuh mereka berbarokah. Adapun seperti sisa baju mereka atau rumah mereka atau kapal mereka ya e, tidak ada pengaruh penemuan tersebut dengan e, agama seorang ya ada atau tidak ada tidak jadi masalah ya tidak ada pengaruhnya dengan agama seorang karena memang tidak e, memiliki barokah sebagaimana jasad jasad mereka. Sebagian orang mengatakan kami menemukan uh, tongkat Nabi Musa. Ada yang mengatakan kami menemukan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dari mana mereka tahu itu kapal Nabi Nuh alaihissalam? Ketemunya di mana? Terus apa benar itu kapal Nabi Nuh alaihissalam? Atau hanya sekedar kabar-kabar burung yang tersebar? Bahkan seperti di sini disebutkan ada sepeda Nabi Adam subhanallah. Ada sepeda Nabi Adam, Nabi Adam naik sepeda dari mana tahunya? Ya. Kemudian sepedanya ukurannya seperti apa? Subhanallah orang banyak cerita-cerita yang tersebar ya. Seperti orang mengatakan Jabal Rahmah dahulu adalah jabal gunung di mana uh, Nabi Adam bertemu dengan kekasihnya Siti Hawa setelah berpisah lama. Ini cerita-cerita yang tidak tidak benar. Kalaupun memang benar ditemukan kapal Nabi Nuh, ya kita anggap sebagai sejarah saja. Ya, itu sejarah. Kalau memang benar itu kapal Nabi Nuh, sejarah bahwasanya bisa memakin memperkuat bahwasanya pernah terjadi peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam meskipun tidak ada kapal ditemukan, kita pun tetap membenarkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam uh, dalam uh, Al-Qur'an. Adapun kemudian menjadikan itu sebagai bahan untuk dijadikan tempat ziarah, kemudian diyakini bahwa itu adalah ada karomat, ada barokah, maka ini adalah hal yang bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggal meninggal dunia meninggalkan rumahnya rumahnya di sisi di sisi masjid Nabi yaitu hujratu Aisyah rumahnya Aisyah itu rumah yang pernah ditinggalkan ditinggali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW hidup di situ namun tidak ada seorang sahabat pun yang kemudian menjadikan rumah beliau sebagai tempat mencari barokah kemudian atau diambil kayunya sedikit demi sedikit tidak ada Padahal rumah itu jelas di, pernah ditinggal oleh Nabi SAW. Salat tahajud di situ, beribadah di situ, ya namun tidak pernah rumah tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mencari barokah dan macam-macam. Bahkan rumah tersebut dipugar, nah, dipugar oleh uh, oleh orang-orang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena disebut dalam riwayat kisah Ibnu Musayyib, tatkala uh, melihat rumah Rasulullah ingin dipugar, maka beliau pun menangis. Karena kita tahu bahwasanya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah kecil, sangatlah kecil rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam hadis Bukhari uh, rahimahullah bahwasanya Kata kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW tatkala salat malam di rumah Aisyah dan Aisyah radhiyallahu taala anha tidur dengan menjulurkan kaki di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin sujud, maka Nabi pun menyentuh kaki Aisyah agar Aisyah yang kakinya tadinya dijulur segera ditarik agar memberi tempat luang untuk sujud Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Tatkala itu rumah-rumah tidak ada lampunya sehingga saya tidak tahu kapan Nabi ingin sujud. Saya hanya sadar Nabi ingin sujud tatkala kaki kakiku telah disentuh oleh Nabi. Jadi Aisyah tatkala kakinya disentuh oleh Nabi, maka Rasulullah SAW pun dia pun menarik kakinya dan untuk memberi tempat luang untuk sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kecilnya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu. Ya, sangat kecil. Nah, rumah kita luas Rasulullah SAW untuk sholat saja masih kurang tempatnya. Itulah uh, rumah Nabi kita saw. Alaihi Wasallam. Oleh karena tatkala rumah Nabi ingin dipugar, Said ibn Musayyib menangis. Seandainya kalau orang eh, orang-orang tahu melihat langsung bagaimana rumah Nabi mereka, agar mereka bisa mengambil pelajaran, agar tidak terpedaya dengan dunia yang sangat memukau ini. Jadi intinya rumah yang pernah ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dijadikan oleh para sahabat sebagai tempat barokah atau tiang eh, tiang-tiang yang dijadikan barokah pada Nabi SAW selalu sholat malam di di rumah tersebut. Apalagi peninggalan-peninggalan yang yang lain. Tidak pernah para sahabat kemudian mengambil piring bekas Nabi, kemudian apa eh, apa-apa bekas Nabi tidak ada, tidak ada, tidak pernah. Yang ada disimpan oleh para sahabat rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyuruh e, rambutnya dibagi kepada para sahabat. Kenapa? Karena jasad Nabi memang berbarokah. Adapun baju beliau, kemudian e, sorban beliau tidak pernah di, Eh, simpan oleh para para sahabat. Jadi dengan ditemukannya misalnya kapal Nabi Nuh atau kata orang sepeda Nabi Adam subhanallah. Ini eh, kita katakan ya kalau memang benar, kalau memang secara eh, sejarah otentiknya bisa dibuktikan kebenarannya, maka itu hanyalah sebagai sejarah dan tidak dibangun di balik itu mencari barokah atau karomah dan macam-macamnya. Allah taala alam bisawab. Naam, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Berikut kami angkat dari pertanyaan saudara kita di Bantar Gebang Bekasi yang juga bertanya uh, tentang uh, sebuah syubhat yang mungkin uh, sudah disampaikan jawabannya namun uh, kiranya uh, mohon dijelaskan kembali Ustaz mengenai syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang kufar yang uh, yang dikaitkan dengan adanya Ka'bah merupakan uh, sebuah uh, tempat ataupun sebuah benda yang menjadi uh, Taib kami ulangi Ka'bah merupakan sebuah uh, tempat yang menjadi uh, sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan dari syubhat yang dilancarkan atau yang disampaikan oleh orang kafir tersebut Ustaz. Jadi ikhwan fillah ya sebagaimana kita jelaskan tadi ya bahwasanya Ka'bah itu merupakan kiblat ya hanya sebagai arah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pensucian terhadap dinding-dinding yang ada di Ka'bah. Sebagaimana tidak telah jelaskan ya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala mencium Ka'bah Sebagian diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim kata Umar bin Khattab, ini a'lamu annaka hajar." Kamu, saya tahu kamu ini sekedar batu. La tanfa' wa tadur. Tidak akan bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan saya pernah melihat Nabi mencium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Jadi tidak ada sama sekali penyembahan terhadap batu, terhadap Ka'bah. Ya, tidak ada keyakinan bahwasanya Ka'bah bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Allah mengatakan, ya'budu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik Ka'bah bukan Ka'bah yang yang disembah. Ka'bahnya sekedar sekedar batu ya. Tidak bisa beri tidak bisa beri mudarat. Oleh karenanya tidak tidak benar perkataan orang-orang kafir yang mengatakan Ka'bah dijadikan sekutu, dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ya. Bahkan orang-orang bahkan orang-orang kafir Quraisy dahulu pun tidak melakukan demikian. Orang-orang kafir Quraisy dahulu menjadikan berhala-berhala patung-patung seperti Isaf dan Nailah sebagai tandingan bagi Allah. Adapun Ka'bahnya tidak ya. Orang-orang kafir Quraisy dahulu, saya ulangi, orang dahulu menjadikan tandingan bagi Allah berhala-berhala seperti Hubal, Isaf dan Nailah ya. Adapun Ka'bahnya sendiri tidak pernah mereka yakini sebagai uh, sesembahan, tidak pernah. Apalagi kaum muslimin zaman sekarang. Kalau orang-orang kafir Quraisy dahulu tidak pernah meyakini Ka'bah sebagai sembahan, ya, yang mereka jadikan sembahan adalah berhala-berhala seperti Hubal, Isaf dan Nailah. Bagaimana dengan kaum muslimin sekarang? Sama sekali tidak terbetik dalam hati mereka bahwasanya Ka'bah merupakan sesembahan. Ka'bah itu hanyalah sebagai kiblatullah, sebagai arah kiblat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya subhat yang dicari-cari oleh orang Nasrani atau orang-orang kafir yang lain yang mereka ingin mengatakan bahwasanya kaum muslimin berbuat kesyirikan sebagaimana mereka. Kalau mereka jelas berbuat kesyirikan, mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam menyembah manusia. Mereka mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan uh, manusia ya ini merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh akidah yang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya, di situ ada nilai penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama menunjukkan Allah harus menurunkan levelnya ya. Dari level ketuhanan turun menjadi level manusia untuk bisa bersatu dengan manusia Nabi Isa atau yang lainnya. Ini menunjukkan penghinaan terhadap Allah. Yang kedua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempati tempat yang penuh kekurangan. Bukankah Nabi Isa juga sakit? Bukankah Nabi Isa juga buang air ya? Nah, di situ Allah bersatu dengan makhluk yang seperti itu yang penuh dengan kekurangan. Ini menunjukkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Nabi Isa. Butuh suatu tempat karena tidak terjadi persatuan antara benda A dan antara A dan B kecuali ada dua zat tersebut, ada A dan B. Kalau tidak ada A dan tidak ada A, namun tidak ada B, maka tidak akan terjadi persatuan. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan Nabi Isa. Berarti terjadi persatuan tetap butuh kepada Isa. Ini menurut Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Oleh karenanya, kita tidak mau disamakan dengan mereka yang melakukan kesyirikan karena kaum muslimin tidak pernah melakukan kesyirikan. Manusia saja tidak kita sembah, Ya, Nabi Muhammad saja tidak kita sembah, apalagi sekedar batu yang ada di Ka'bah. Allah taala alam bisawab. Dan jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Berikut kami angkat dari penelpon kembali yang uh, sudah masuk. Halo. Halo. Iya, silakan dari mana, Pak? Dari Kiran Cipitung. Silakan Pak Kiran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ada Anda mau tanya, tapi apa ini pertanyaannya <laughs> melenceng jauh. Uh, istri anak udah hamil 8 bulan, tapi belum pernah imunisasi. Tapi dari bidan menganjurkan untuk imunisasi karena untuk menghindari tetanus pada saat persalinan. Sementara teman anak kata dia bilang e, kalau imunisasi itu bahannya haram. Tapi dia nggak tahu imunisasi buat apa. Apakah ibu, untuk buat ibu hamil atau buat untuk ini apa e, balita gitu Ustaz. Itu aja. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Uh, yang bertanya. <clears throat> Masalah imunisasi, anak terus terang tidak uh, tidak tahu jelas apakah terbuat dari hal yang haram, benda yang haram. Kemudian setelah dirubah menjadi imunisasi, apakah telah uh, adanya istihalah itu perubahan satu zat menjadi kimia yang baru ya karena dalam uh, kita dalam ilmu Islam kalau suatu zat telah berubah menjadi satu zat yang baru maka yang dinilai adalah yang setelah terjadi perubahan tadi ya, ya bisa jadi misalnya saya katakan uh, seekor anjing yang najis dibuang ke ke suatu tempat atau ke laut misalnya. Kemudian setelah bertahun-tahun terjadi perubahan senyawa sehingga menjadi suatu senyawa yang baru, maka tidak lagi najis e, zat tersebut. Akan tapi imunisasi bagaimana hakikatnya, bagaimana pembuatannya setelah dirubah menjadi apa, Allah taala bisawab saya e, tidak tahu yang jelas namun saya katakan kita di e, Arab Saudi sini e, imunisasi itu wajib bahkan bukan sekedar sunnah, wajib bahkan anak-anak tidak bisa tidak bisa sekolah kecuali setelah jelas ada kartu imunisasinya yang lengkap ya. Dan anak-anak tidak bisa akan mendapatkan uh, eh, akte kelahiran kecuali setelah jelas imunisasinya yang yang lengkap. Akan tapi hakikat dari imunisasi tersebut, wallahu taala alam saya tidak tidak tahu nanti bisa tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih paham tentang masalah ini bisa tanyakan kepada Ustadz Yazid atau Ustadz Abdul Hakim Abdad dan yang lainnya ya uh, yang mereka mungkin lebih paham tentang masalah ini karena saya tidak tahu hakikat imunisasi yang ada di Indonesia apakah sama dengan di Saudi dan bagaimana proses pembuatannya dan hasil buahnya seperti apa Allah taala alam dan juga bisa berkonsultasi dengan para dokter yang uh, yang memiliki uh, eh, takhusus memiliki perhatian tentang masalah ini Allah taala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Berikutnya kami angkat kembali dari penelpon dan sudah ada pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Dari ya, mana ini, Ibu? Ini dari Abu Alifah di Bekasi. Oh iya, silakan Bapak. Iya, uh, mau tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, itu kan tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa bentuk dari uh, awal mulanya bentuk uh, Ka'bah itu adalah bentuknya D besar Ustaz ya. Jadi uh, itu kan iya, iya. kadang-kadang yeah. kita diminta sholat di dalam hijri Ismail itu keutamaannya apa Ustaz? Itu aja saya. Jazakumullah. Terima kasih Pak, silakan. Uh, eh, jadi mana fil azani Allah wa iyyakum. uh, kata para ulama ya barang siapa yang salat di Hijr Ismail yaitu celah yang antara Hijr Ismail yang celah yang ada antara Hijr Ismail dengan Ka'bah maka dia telah salat dalam Ka'bah karena sesungguhnya celah tersebut bagian dari Ka'bah maka tidak perlu dia repot-repot untuk membuka pintu Ka'bah kemudian masuk dalam Ka'bah kemudian sholat dalam Ka'bah tentunya itu merupakan perkara yang sangat sulit apalagi zaman sekarang ya kalau zaman dulu mungkin zaman jahiliyah mungkin karena ada Ka'bah tatkala itu ada dua pintu sehingga bisa masuk dan bisa pintu keluar ya apa, apa, kalau zaman sekarang pintunya satu itu pun ditutup tidak semua orang bisa masuk jadi barang siapa ingin sholat dalam Ka'bah maka silakan sholat di dalam hijr uh, Hijr Ismail itu celah antara Hijr Ismail dengan dengan Ka'bah. Barang siapa yang sholat di situ berarti sholat dalam Ka'bah. Adapun keutamaan khusus maka saya tidak tahu, tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan khusus. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat dalam Ka'bah. Ya Nabi Shallallahu alaihi pernah sholat dalam Ka'bah. Namun Rasulullah SAW tidak mengulang-ulangi terus-terusan riwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah sholat di situ. Kalau seandainya artinya ada keutamaan khusus dan ada ibadah spesial, ada pahala spesial, maka Nabi akan mengulang-ulanginya. Akan tapi diriwayatkan Nabi pernah sholat di situ menunjukkan boleh seorang untuk uh, sholat di situ dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena barang siapa yang sholat di situ berarti telah sholat dalam Ka'bah ya. Jadi uh, silakan tidak jadi masalah ya. Nah, jazakallah atas jawaban Ustadz. Nah, berikutnya kami angkat dari penelpon kembali di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan pagi uh, siang hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Eh, terputus. Nah, kami angkat kembali dari penelpon. Halo. Terputus. Nah, kami angkat dari pesan singkat yang uh, berikut ini. Uh, dari pendengar kita, uh, Barakallahu fikum ya Ustaz. uh, dari Ustaz saya dahulu tahun 2006 pernah melaksanakan ibadah haji, namun uh, saya mengikuti uh, ajaran tasawuf Ustaz dan saya baru mengetahui bahwasanya tasawuf adalah uh, menyimpang dari ajaran Islam dan alhamdulillah sekarang uh, sudah berupaya untuk mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, apakah ritual ibadah haji saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kejahilan saya waktu itu? Demikian Ustaz, jazakallah khairan. Jadi ikhwani fillah ya. Uh, haji ada rukun-rukunnya dan ada syarat-syaratnya ya jika seorang telah melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukunnya, rukun-rukunnya telah dipenuhi, dan syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka insya Allah ibadah hajinya sah. Meskipun terkadang ter tercampur dengan maksiat atau tercampur dengan bid'ah, maka insya Allah hajinya tersebut haji yang sah. Apalagi jika seorang tatkala melakukan ibadah haji, dia terjerumus dalam bid'ah, ya karena kejahilan yang dia miliki dia tidak sadar bahwa itu merupakan kesalahan maka orang yang seperti ini semakin insya Allah akan mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena dia tidak tahu. Setelah dia tahu, buktinya dia pun meninggalkan bid'ah tersebut, dia pun meninggalkan penyimpangan tersebut. Jadi insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya haji yang telah dilakukan oleh ah yang bertanya tadi atau bapak yang bertanya tadi, insya Allah hajinya haji yang sah dan semoga bapak uh, telah menjadi seorang haji yang haji mabrur. Yang jadi uh, uh, sekarang ini adalah memperbaiki amalan bapak ya memperbaiki amalan bapak meluruskan amalan bapak dan tidak kembali kepada uh, bid'ah atau kemaksiatan yang pernah bapak lakukan dahulu Allah taala bisawab Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Berikut dari penelpon dan ini tampaknya penelpon terakhir saja ya, di kesempatan uh, siang hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Saya juga mau menanyakan yang uh, agak keluar dari mas dari bahasan ini Pak, maaf. Uh, kan begini, kalau saya itu dulu-dulu menganjurkan ya sama suami, sama anak. Mungkin kalau mau berangkat ke suatu tempat atau pergi ke suatu tempat, saya selalu menganjurkan untuk membaca. Halo Ibu, uh, mohon dikeraskan suaranya Ibu. Oh iya. Uh, begini Pak Ustadz, uh, saya dulu uh, pernah menganjurkan kepada suami saya, uh, anak saya, atau bahkan saya sendiri kalau mau berangkat kemana-mana suatu tempat Eh, untuk menjaga atau meminta perlindungan gitu saya uh, membaca surat Yasin dari ayat 1 sampai ayat 9 itu untuk menghindarkan sesuatu yang terjadi misalnya uh, di jalan dalam keyakinan gitu mohon pada Allah terus ternyata uh, kalau kalau dalam perjalanan itu ada sesuatu yang memang rasanya ada manfaatnya nah keyakinan semacam itu apakah seperti yang telah disunahkan Rasulullah atau Enggak, ya. E, saya mengambil dari yang Rasulullah waktu mau Uh, Halo Ibu, ya, ya. ada feedback Ibu, mungkin uh, dijauhkan uh, dari radionya Ibu. Oh, iya. eh, kan Rasulullah yang waktu itu mau berangkat ke gua sur atau apa yaitu Pak Ustadz, kan membaca surat Yasin dari satu yang sampai sembilan itu. Uh, seperti itu saya mohon uh, penjelasannya apa boleh apa enggak uh, yang tadi itu yang saya kerjakan itu. itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi e, ibu yang bertanya ya, e, kita punya kaidah bahwasanya khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tatkala mau keluar rumah ada doa yang dia baca ya. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au zal au adlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya itu di antara doa Nabi tatkala keluar rumah. Di antara juga bismillah tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Silakan tatkala ibu ingin keluar dari rumah ya, baca doa tersebut. Kemudian tatkala sampai satu tempat kita mengatakan a'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari uh, apa namanya? dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Tatkala masuk pasar ada doanya, tatkala bertemu dengan hal yang dibenci ada doanya. Kita berusaha menjalani hidup ini dengan doa-doa, zikir-zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita berbuat uh, zikir sendiri dengan misalnya meyakini membaca uh, surat yasin dari ayat 1 sampai ayat sekian itu merupakan menjaga kita tatkala keluar rumah karena barang siapa melakukan tadi akhirnya dia meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Tidak ada seorang buat zikir baru kecuali zikir yang diajarkan Nabi nanti akhirnya akan ditinggalkan. Adapun alhamdulillah ibu setelah membaca tadi surat Yasin kemudian terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harap uh, itu tidak jadi masalah dan semoga Eh, itu merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi ada yang mengatakan hanya kebetulan, bahkan saya mengatakan bukan hanya kebetulan, bisa jadi memang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sih terkadang seorang uh, apa namanya membaca ayat-ayat tertentu, membaca ayat tertentu Bukan ayat itu disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia baca kemudian timbul keyakinan karena ketidaktahuannya, karena kejahilan dia, dia meyakini bahwa Allah akan menjaga dia. Sehingga tatkala dia baca, timbul harapan dalam dirinya Allah akan menjaga dia. Harapan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bacaannya. Jadi harapan itu tatkala dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun bacaannya tadi keliru dan tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah SAW, namun karena kejahilannya dan telah timbul kecintaannya kepada Allah, harapannya kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala lindungi dia. Bukan karena bacaannya tapi karena apa yang timbul dalam hatinya dan harapan yang timbul dalam hatinya. Oleh karenanya uh, nasihat anak kepada ibu ya mulai sekarang ya uh, kita membaca doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Keyakinan tetap kita tanamkan. Katakan kepada suami ibu, katakan kepada anak-anak ibu, kalau ingin keluar rumah baca doa yang diajarkan Nabi, Allah akan jaga. Katakan seperti itu. Insya Allah Allah juga akan Bahkan Allah akan lebih jaga jika kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan Nabi, yang tidak pernah jelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka uh, kita tinggalkan dan kita boleh uh, mempelajari zikir-zikir yang pernah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja para pendengar Radio Roja uh, rahimani Warahimakumullah apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pekan depan kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang sirah nabawiyah uh, sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Anda sampaikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari syaitan dan dari pribadi Anda sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Demikian saja wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.